السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Berikutnya Syubhat Dr. Ibrahim Rahaili dalam kitab An-Nasih halaman 30 31 kata dia masih terkait dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat dalam membantah al-mukhalif orang yang menyelisih al-haq mubtadi' yang kedua tadi ya ayakuna raddu min alimin rasikhil qadam fil ilm dipersyaratkan bantahan itu dilakukan oleh seorang alim berilmu yang pijakan kakinya dalam ilmu kokoh. Ini benar-benar orang yang betul-betul kokoh ilmunya, bukan sembarangan alim yang boleh ya terjun di bidang rod rudud membantah ya ya'lamu ala wajhi tafsil jawanibal mas'alati al-muta'alliqati mawdu'ir raddi. Dia benar-benar mengetahui secara terperinci, secara detail sisi-sisi masalah yang terkait dengan topik bantahan itu min haitsu di ar-rad topik pantahan min haythu al-adillatu syar'iyyatu 'alaiha dari segi dalil-dalil syar'i terhadap masalah itu tentang masalah itu yang membantahnya wa kalamil ulama fiha dan keterangan ulama tentang masalah itu. Wa mada mukhalafatil khasmi lil haqqi. Wa mada mukhalafat al khasm. Dan sejauh mana sejauh mana penyelisihan <clears throat> orang tersebut terhadap al-haq ya orang yang yang konflik itu terhadap al-haq Nah, jadi harus betul orang yang alim, pokok ilmunya, tahu secara detail sisi sisi masalah yang terkait dengan taufik bantahan, menguasai dalil-dalil syar'inya, menguasai keterangan ulama sejauh mana penyelisihannya, kemudian belum selesai sampai situ, wa man sya wa man syubha indah ya, apa sumber pencetus syubhat tersebut di sisinya di sisi orang itu waqwal ulama'i fi raddi hadis syubha ucapan-ucapan ulama dalam membantah syubhat ini wal istifadati min kalamihim fi dhalik dan memetik faedah dari ucapan-ucapan ulama dalam masalah itu. Wah ini syarat-syaratnya ya berat sekali. Nah, kama yang bagi sebagaimana pula semestinya ayat tasim raddu ala al-mukhalifi bi quwwatil hujjah. Ya, sepantasnya semestinya orang yang membantah itu ya terhadap orang yang menyelisihi bercorak yakni punya kekuatan hujjah ya punya tanda corak bantahannya dikuatkan dengan hujjah fi taqriril haq dalam menetapkan al haq wa izalat asyubhah dan dalam menghilangkan syubhat wa diqqat al-ibarah dan diqqah yakni telitinya ungkapan-ungkapan dia بحيث لا يظهر عليه في شيء من ذلك أو يفهم من كلامه غير ما أراد dalam arti tidak tampak atasnya pada sedikit pun dari bantahannya ataupun difahami dari ucapannya selain apa yang dia inginkan. Wa illa hasalat darar. Jika tidak demikian maka akan menimbulkan darar. Mudarat azim. Besar. Bitasaddi dengan tampilnya. Man faqada hadhihi syuruta lirrad. Dengan tampilnya. Ya. Orang yang tidak memiliki syarat-syarat ini dalam membantah. Nah, aku kata Syekh rodi Yang pertama, bantannya ya habbada. Ya, wahai kaum. Sekiranya yakni hal itu hal yang di yakni seandainya sekiranya hal yang didambakan tentunya ayyakuna raddu min alimin rasikh bahwa bantahan itu benar-benar muncul dari seorang alim yang rasikh yang kokoh dalam ilmunya ya sifatuhu kama dzukirat sifat-sifatnya seperti yang disebutkan ya habada ini tentunya di damba-dambakan sekiranya betul bisa terrealisasi lakin akan tetapi istiqmalu hadis sifat la yajibu fi kulli rad. Nah, tetapi sempurnanya sifat-sifat ini terpenuhinya sifat-sifat tersebut yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili tidak wajib harus dimiliki oleh setiap orang yang membantah. Wala yajib dan tidak wajib harus sempurna sifat-sifat itu pada setiap bantahan. Walau ishtaratna seandainya kita mempersyaratkan hal itu sebagai syarat yang harus terpenuhi jika tidak terpenuhi berarti tidak boleh maju untuk membantah berarti bantahan itu tidak diperhitungkan jika dipersyaratkan demikian fi kulli rad wa kulli pada setiap orang yang tampil membantah pada setiap bantahan nastasra al-fasadu maka kerusakan akan terus mengalir ya akan laris ya menyebar wastaula alal ummah dan akan menguasai umat menghancurkan umat diajmaiha seluruh umat. Ya, di seluruh umat menyebar. Di seluruh umat merusak seluruhnya illa nadira minan nas kecuali segelintir orang saja yang akan selamat darinya. Nah, karena ya sulit ini didapatkan orang yang memenuhi syarat ini alim rasikh alim, kokoh pijakan ilmunya, kemudian sifat-sifatnya seperti yang kita dengar. Ya. Jadi kesalahannya Ruhaili syubhatnya di sini dia apa? Mempersyarat mempersyaratkan. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu berarti tidak boleh tampil membantah dan tidak boleh membantah. Syekh Robi meluruskan. Itu bukan syarat. Tetapi itu adalah kesempurnaan. Sekiranya itu tercapai, itulah yang didambakan. Tetapi jika tidak, ya, jika tidak ditemukan yang seperti itu, maka meskipun tidak sempurna sifat-sifatnya seperti itu, tetap maju membantah. Ya, yang jelas dia punya kemampuan. Nah, ini bantahan yang pertama. Yang kedua, yu'akkidu ada masihat istikmali hadhi syurut memperkuat ya, tidak benarnya, tidak sahnya eh, kesempurnaan syarat-syarat ini, lengkapnya syarat-syarat ini. Jadi menegaskan dan menguatkan bahwa terpenuhinya syarat-syarat itu secara lengkap. Ya, itu tidak wajib annaka la tajidu fi mu'zami biladil Islam ulama salafiyin rasikhin. Bahwa sesungguhnya kamu tidak akan menemukan, tidak bisa menemukan di mayoritas negara-negara Islam ulama salafiyin yang tergolong rasikhun. Ya, berilmu tinggi. للمقاقح ويوجد فيها fiha طلاب علم ditemukan di negara-negara Islam itu para penuntut ilmu di negeri kita misalkan ya dan negeri-negeri yang lainnya di kebanyakan mayoritas negara-negara Islam nah banyak tulabul ilm tapi kalau yang tidak menjadi alim rasikh ya kibar ulama, wah ini ya hanya di negara-negara tertentu saja. Nah, seperti di Arab Saudi misalkan. Nah. Wa ma'a bersama dengan itu fa innahu qad Allahu bihim sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi manfaat dengan keberadaan para penuntut ilmu itu di negara-negara Islam itu berdakwah di sana fi tauhid dalam menyebar tauhid wadah syirkiyat dan dalam <clears throat> menghancurkan kesyirikan, membantah kesyirikan, wal bid'ah bid'ah bid'ah, wal khurafat dan mitos-mitos khurafat-khurafat. Kalau dipersyaratkan harus alim rosih nggak bisa berbicara akhirnya duat betul ilm tersebut di negara-negara Islam itu. Jangan tidak bisa tampil membantah kesyirikan-kesyirikan, tidak bisa tampil membantah bid'ah-bid'ah khurafat-khurafat karena tidak terpenuhi syarat. Tidak ada dakwah jadinya. Wa ana as'alu Dr. Ibrahim. Saya tanya doktor Ibrahim. Kata Syekh Rabi, "Idza kana hunaka baladun au buldan." Jika di sana ada negara atau beberapa negara, tanta fihal bid'ah wal munkarat. Menyebar, merebak di negara-negara itu bid'ah-bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran. Wala yujadu fiha alimun rasikhun. Tidak ditemukan di negara-negara itu seorang alim yang kokoh ilmunya. Au ulama rasikhun. Ya, satu alim rasikh yang tinggi ilmunya tidak ditemukan atau sekian ulama yang tinggi ilmunya tidak ditemukan. Tatawaffar fihim tilka syurut yang terpenuhi pada diri mereka syarat-syarat yang dia datangkan itu. Yang dia karang-karang itu. Wa yujadu fiha tulabu ilm dan ditemukan di negara-negara yang menyebar merebak bid'ah-bid'ah kemungkaran-kemungkaran itu para penuntut ilm. Qad qara'u al-usulah thalathata. Mereka sudah membaca, mempelajari kitab al-usul al-thalathah. Wa kashfash syubhat. Nah, al-usul al-thalathah. Yani al-hikayah. Wa kashfush syubhat. Dan telah membaca kitab kashfush syubhat wa kitabut tauhid telah membaca mempelajari kitabut tauhid lil Imam Muhammad ibn Abdul Wahab karya al Imam Muhammad ibn Wahab wa kitab wa kitab al-wasitiyah dan telah membaca mempelajari kitab al-aqidah al-wasitiyah wal hamawiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa umdatul wa umdatul ahkam telah mempelajari kitab umdatul ahkam di bidang fikih lil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Bulughul Maram atau mempelajari kitab Bulughul Maram li Hafidh bin Hajar karya Ibn Hajar wa tantashiru fi biladihim aw buldanihim sementara di negara mereka menyebar merebak bid'ah bid'atun bid'atu ta'tili sifatillahi merebak menyebar bid'ah ta'til yaitu menafikan menafikan menepis menolak sifat-sifat Allah wa bid'atul qadar bid'ah menolak takdir wa bid'atul irja bid'ah irja murji'ah wa bid'ah asyirik bid'ah bid'ah kesyirikan bi ahli kubur kesyirikan terhadap kuburan-kuburan, para penghuni kubur, yun banyak sekali. Ya, para penyembah kubur. Wa ghairiha. Uh, na'am. Wa ghairuha, wa ghairuha minal bid'ah, wa ghairuha minal bid'ah dan selainnya dari berbagai ragam macam-macam bid'ah di negara tersebut. Wa yakthuru fiha syurbul khamr. Ya, merebak di negara-negara itu minum khamr, minuman keras وتحتك النساء نعم يا فاحشة Nah, kurang jelas ini cetakannya. Nah, terhadap wanita, pemerkosaan, ah, pelacuran, perzinaan. Fahal yajibu Ayung hadil mungkarat? Apakah wajib bagi mereka para penuntut ilmu yang sudah berilmu tersebut? Yang sudah mengilmui hal-hal itu dengan kitab-kitab yang telah dipelajarinya itu. Apakah wajib bagi mereka atas mereka untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran ini fi hududi ilmihim sebatas ilmu yang mereka tahu? jibu alaihimus suhud atau wajib bagi mereka diam li'annahum laisu minal ulama ar-rasikhin dikarenakan mereka bukan ulama rasikhin, bukan ulama yang tinggi ilmunya. Tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili ila akhiri. Coba tolong dijawab oleh Ar-Ruhaili. Atakidu, aku berkeyakinan kata Syekh Rabi anna Dr. Ibrahim bahwa Dr. Ibrahim sayujibu dia niscaya akan menjawab bi annahu yajibu ala haula'i thullab ayyunkiruha bahwasanya wajib atas para penuntut ilmu itu untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu dan wa yughayyiruha fi hududi ilmihim dan merubah ya kemungkaran-kemungkaran itu <clears throat> sebatas kemampuan ilmu mereka wa taqatihim kesanggupan mereka imtithalan biqaulillahi ta'ala demi melaksanakan mengamalkan firman Allah taala dalam surat Ali Imran ayat 104 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hendaknya ada di antara kalian umat yakni golongan ya golongan dan ini fardu kifayah fardu kifayah jika tidak semuanya berdosa jika tidak melaksanakan kewajibannya ada golongan ya sebagian ini fardu kifayah yang menyeru kepada kebaikan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran harus ada itu itu fardu kifayah jika tidak ada maka semuanya terkena dosa jika di antara mereka ada labul ilm ada yang punya ilm kemudian tidak mengemban kewajiban ini ya maka seluruh umat berdosa ulaika humul muflihun dan <clears throat> mereka adalah orang-orang yang mereka lah orang-orang yang beruntung, ya, yang berbahagia. Wantithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya, kekuatannya. Ya, kekuatan ini ya <clears throat> waliul amr, pemerintah. Fa illam yastati' fabilisani. Jika tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan lisannya. Ya. Fa illam yastati' fa Jika dia tidak mampu dengan lisannya, yakni dengan nasihat, dengan ya, <clears throat> mengingkari maka dengan kolbunya minimal diingkari dengan kolbu Wadzalika da'ful iman dan itu selemah-lemahnya iman, mengingkari kemungkaran dengan kalbu, Dengan hati. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Faman kana minhum za sultan fa'alaihi ayu yughayyira biyadihi walisanih. Maka barang siapa di antara mereka punya sultan, punya kekuasaan, <coughs> punya kekuasaan. Dia pemerintah, punya kekuatan, kekuasaan. Ya, maka wajib atas penguasa itu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya walisani dan dengan lisannya. Ya, dengan ucapannya. Nasihat. Wa man kana ghayra dhi sultan fa'alaihi ayu ghayra bilisanihi wa qalamihi wa bananihi. Dan barang siapa bukan penguasa, tidak punya kekuasaan, kekuatan, maka wajib atasnya mengingkari dengan lisannya, dengan nasihat, dengan kolam, dengan tulisan, ya, menulis. wabana bananihi <clears throat> ya, dengan jari jemari tangannya yakni dengan menulis. Wala adunnu aliman atau talib ilm yukhalifu fi hadha. Yukhalifu fi hadha dan aku tidak menyangka ada seorang alim atau seorang penuntut ilmu yang menyelisihi hal ini. Wa atakidu anna haula'i tullaba dan aku berkeyakinan bahwa mereka para tulab, para penuntut ilmu itu alladzina wasaftuhum yang aku sifatkan, aku sifati mereka ya. <clears throat> yakni mereka sudah belajar usul salah dan seterusnya yang telah kita dengar, insakatu an munkarat jika mereka diam saja ya tidak berupaya merubah kemungkaran tidak beramar ma'ruf beramar ma'ruf nahi mungkar annahum yadkhuluna bahwa sesungguhnya mereka jika begitu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar tidak berdakwah sesungguhnya mereka masuk yadkhul yadkhulu annahum yadkhuluna fi qaulillahi ta'ala mereka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala lu'ina alladziina kafaru telah dilaknat orang-orang kafir min Bani Israel dari kalangan Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam melalui lisan Daud, Nabi Daud dan Nabi Isa. Dzalika bima asaw, hal itu dikarenakan mereka bermaksiat wa kanu ya'tadun dan mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Kanu adalah mereka la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Tidak saling melarang dari kemungkaran yang dilakukan. Tidak bermakruf nahi mungkar sesama mereka. Labi sama kanu yaf'alun teramat jelek apa yang telah mereka lakukan. Jika tulabul ilm tersebut tidak mengemban amanah, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, ya, <clears throat> maka mereka masuk dalam ayat ini kata Syekh Rabi. Nah, Bani Israel orang kafir akan Bani Israel mereka dilaknat. Ya, dikutuk melalui lisan Daud dan Isa, dua nabi mereka. Sebabnya apa? Karena kemungkaran di antara mereka terjadi dibiarkan. Tidak ada yang melaksanakan tugas kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Allahul musta'an. Kemudian subhat berikutnya halaman 31. Qauluhu kata Ruhaili yang ketiga syarat yang ketiga ayyura ayyura fir raddi 'ala al-mukhalifi ya dipersyaratkan untuk diawasi diperhatikan dalam membantah orang misihi al-haq tafawutul mukhalifin tingkatan-tingkatan orang yang menyelisihi fi darajatil mukhalafah dalam hal derajat penyelisihannya harus tahu persis di mana derajat penyelisihannya pada derajat yang keberapa Hah? wa makanat al mukhalif fid din dan posisi kedudukan orang yang menyelisihi al-haq tersebut dalam agama ini wad dunia dan posisinya kedudukannya di dunia bagaimana dia kedudukannya posisinya wa kadzalika at-tafawut fil ba'ith ala hadhihi mukhalafah begitu pula harus memperhatikan ya perbedaan tingkatan dalam hal al-ba'ith motivator apa yang motivasi penyebab terjadinya mukhalafah penyelisian itu ahwal jahil apakah dia melakukan itu karena memang dia bodoh amil hawa atau penyebabkannya karena memang dorongan hawa nafsu wal ibtida dan ingin berbuat bid'ah ausu ausu ta'bir atau dikarenakan jeleknya cara dia mengungkapkan dalam berbahasa ya sehingga salah bahasa salah kalimat au sabaqu lisan atau salah ucap, bukan itu yang dia ingin ucapkan tapi salah ucap, au ta'athur bi syekhin atau dikarenakan dia terpengaruh oleh seorang syekh, au ahli balad atau terpengaruh oleh penduduk negerinya, au ta'wilu atau dikarenakan penakwilan karena ada syubhat sehingga dia bawa ke makna yang lain yang menyelisih al-haq, au ghairu dzalik minal maqasidil katsira atau selain dari itu dari tujuan-tujuan yang banyak lil mukhalafat asyariah menyebabkan dia terjerumus dalam penyelisian syariat. Masya Allah. Nah, harus diteliti ini semua. Nah. Ya, belum maju, baru berpikir mau membantah sudah mundur dulu. Nah. Faman lam yantabih ila hadhil mufaraqat, maka barang siapa tidak tanggap dengan ya perbedaan-perbedaan tersebut wayu dan tidak mengawasinya memperhatikannya indarrat ketika membantah la rubbama waqa'a fi syai'in minal ifrat awit tafriq mungkin saja boleh jadi dia akan tergelincir terjerumus <clears throat> dalam ifrat yakni ekstrim berlebihan dalam membantah awit tafriq atau melalaikan. Ada yang terlalaikan olehnya Alladhi yamna'ul intifa'a bikalamih yang hal itu akan menghalangi orang-orang akan mengambil manfaat dengan ucapannya au yuqallilun naf'a bihi atau hal itu akan <clears throat> mengurangi manfaat dengan bantahannya. Subhanallah. Aku kata Syekh Rabi, Hada kalamun kulluhu yakumu 'alal ijmalat." ucapan ini semuanya tegak di atas hal-hal yang global, mujmal. Mujmal semua ini, global semua. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak sekali syarat-syaratnya ini. Nah, global semua, mana dalilnya? Mana contoh-contohnya? Nah, Fanarju minad doktor Ibrahim, kami berharap kepada doktor Ibrahim ayufassila hadil ijmalat agar merincikan apa-apa yang diglobalkan ini. Ya, agar tidak membingungkan. Ya. Wa yadribu lahal amthilah dan tolong datangkan sebutkan contoh-contohnya rincikan kemudian sebutkan contoh-contohnya satu persatu. Oh ini mukhalafahnya derajatnya tingkatan ini, contohnya ini. Yang menyelisihi e, kerukannya dalam agama begini berarti menyikapinya cara membantahnya begini. Kerukannya di dunia begini berarti cara membantahnya begini. Eh, ini karena eh, penyebab dia menyelisih al-haq kejahilan berarti cara mengatasinya membantahnya begini. Ini karena hawa nafsu begini, ini karena ini begini. Harusnya didetailkan, diberi contoh-contoh kemudian prakteknya dalilnya masing-masing. Jangan global begini. Jadi orang jadi bingung. Nah, yang baca sudah ya saya tidak tidak sanggup, tidak ada yang sanggup jadinya. Tidak ada yang memenuhi syarat. Nah, Wa yuqim alihal adillah. Berikan contoh-contohnya. Tegakkan dalil-dalil atasnya. Wa illa jika tidak, fa innahu yuqi'u ghalibal qurra fi hiratin. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya hal itu me <clears throat> menjatuhkan kebanyakan mayoritas pembaca ke dalam kebingungan. Jadi bingung kan? Ya. Wa yuqi'u man yusallimu bihadzal kalam dan akan menjatuhkan menjerumuskan orang yang menerima ucapan dia terpengaruh dengan syubhat ini fit tawaqqufi akan <clears throat> terjatuh dalam apa? Tawakuf abstain. Ya, anil Kiam bin nasihatillah dia tidak bisa bersikap. Dia berhenti tawakuf di sini, berhenti dari melaksanakan tugas memberi nasihat <clears throat> untuk Allah agar beriman kepada Allah wali kitabihi untuk kitabnya, wali rasul untuk rasulnya, wali aimatil muslimin untuk aimatil muslimin, yakni ulama dan wali amr penguasa, wa ammatim dan keumum kaum muslimin. Liwujudi hadhil akobat dikarenakan adanya rintangan-rintangan, halangan-halangan, sandungan-sandungan yang dibuat oleh Ar-Ruhaili dalam bentuk koida-koida dan syarat-syarat. Dan itu pada ikatnya adalah halangan-halangan dan rintangan-rintangan untuk maju. Ya, Fahal idza wajadal alimu atau talibul ilm qauman yastaghithuna bi ghairillah wa yadhbahuna lahum wa wa wa ila akhiri Maka apakah jika seorang alim atau penuntut ilm menemukan satu kaum ya mereka istighatsah memohon pertolongan dalam kondisi bahaya kepada selain Allah dan mereka menyembelih persembahan untuk selain Allah dan dan dan dan ila akhiri ya dan seterusnya dari berbagai kesyirikan-kesyirikan kekufuran fahal yajibu alaihi maka apakah wajib atasnya arifah tafawut al mukhalifin perbedaan tingkatan orang yang menyelisih itu diteliti dulu satu persatu wat tafawut fi bawa'isin kemudian perbedaan apa motivatornya penyebabnya ya kemudian apa <clears throat> apakah itu karena kejahilan atau hawa nafsu dan seterusnya di teliti satu persatu yang disebutkan ila akhiri nah baru kemudian mengingkari wahal dalla kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala hada apakah kitabullah Al-Qur'an dan sunnah rasulnya menunjukkan hal ini syarat-syarat ini adakah dalilnya qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah penyelesaian perkara yang dipersesikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah itu kitabullah, kepada Rasulnya semasa hidupnya datang kepada Rasul, sepeninggalnya dikembalikan kepada sunnahnya. In kuntum jika benar-benar kalian tu'minuna billahi wal yaumil akhir beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik sekarang wa ahsanu ta'wila dan lebih baik di masa yang akan datang. Mengembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, itu lebih baik. Itu yang terbaik. Sekarang dan di masa yang akan datang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, ayat tadi dalam surat An-Nisa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." siapa yang antara kalian melihat kemungkaran, dalam merubah yang kekuatan. Ya, sudah dengar tafsirnya di depan, penguasa. Ya, fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu dengan kekuatan karena tidak punya kekuasaan, bukan pemerintah, bukan penguasa, maka dengan lisannya. Ya, dan bagi penguasa di samping mengingkari dengan kekuatan juga dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tidak mampu dengan lisan, maka dengan kalbunya minimal diingkari dalam hati. Wadhalika kata iman dan itu adalah selama-selama selama lamanya iman. Walam ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak datang syai'in min hadil kuyud dengan sedikit pun dari syarat-syarat yang disebutkan yang dikarang-karang oleh Ruhaili. Ini ayat kita dengar di atas. Ya. <clears throat> Menunjukkan kepada harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dikatakan ini syarat, ini wajib. Mari kita ya berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ada dalam Al-Quran Sunnah syarat-syarat itu? Ada hadis cara mengatakan barang siapa yang terkali melakukan kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Jika tidak mampu dengan kekuatan dengan lisan, jika tidak mampu dengan lisan dengan hati. Apakah Rasulullah SAW mengatakan dengan syarat dia begini, begini, begini. Diteliti kemungkarannya begini, begini. Dan seterusnya. Tidak ada dari Rasulullah SAW yang seperti itu. Nah. Tidak datang Nabi SAW dengan syarat-syarat. Allah tidak kerana Dr. Ibrahim yang disebutkan oleh Dr. Ibrahim. Wa kutubus salaf. Kitab-kitab salafus salih. Ala kathratihah dengan banyaknya kitab-kitab itu. Wa kathrati ma fiha minal aqwal dan banyaknya di dalam kitab-kitab itu ucapan-ucapan salaf fi raddi alal bid'ah dalam membantah bid'ah-bid'ah wal munkarat kemungkaran-kemungkaran lam najid fi hadhil quyud asyadidata kita tidak menemukan sama sekali dalam kitab-kitab salaf ya ulama-ulama ahli hadis syarat-syarat yang sangat ketat yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili Nah, Nah, jadi ini memang bahaya. Ya. Wallahul musta'an. Belum selesai bantahnya Syekh Robi. Ya, eh, lengkapnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, untuk menjawab jawab pertanyaan ini yang butuh waktu sepertinya. Nah. Ini ada yang bertanya hukum sholat di masjid yang dulunya bekas kuburan. Tapi mayat-mayatnya udah dipindahi dan udah berusaha untuk dipindah semua. Kalaupun Allah masih ada tulang-tulang yang belum dipindah, apakah dapat udur? Ya dipastikan masih ada tulang-tulangnya, berarti belum belum sempurna. Nah, kalau masalah eh, bekas kuburan di dirombak dan dibersihkan dari mayat-mayat termasuk tulang-tulangnya. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi juga bekas kuburan bekas kuburan kaum musyrikin dibongkar ya dikeluarkan semua baru kemudian dibangun masjid Nabawi di atasnya nah tapi harus dipastikan dan di ya diperjelas tulang-tulangnya semuanya harus dipindahkan dan dikeluarkan sehingga benar-benar bersih dari kuburan nah benar-benar bersih dari kuburan Nah. Sehingga masjid itu betul-betul dibangun di atas ya area yang itu bukan kuburan. Kalau masih ada tulang-tulangnya masih ada kuburannya kan. Nah. Jadi harus eh, benar-benar dipastikan, diteliti sedemikian rupa dan hati-hati dalam masalah ini. Nah. Allah musta'an. Tafadhal ya ikhwan. جزاكم الله خير سبحانه وتعالى